Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ikhwani fid din wa abnai fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah jalla wa ala pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan insyaallah taala pelajaran kita dari babut tayammum dan kita berada pada hadis yang terakhir sebelum memasuki babul hayat maka sebagaimana yang saya sampaikan kepada antum insyaallah taala kita karena persiapan memasuki Ramadan maka kita langsung masuk kepada kitab siam pembahasan tentang puasa. Jadi kita tangguhkan bab tentang al hayyub Tapi sebelum kita masuk kepada kitab siam, terlebih dahulu kita selesaikan satu hadis dari bab at-tayammum. Yaitu hadis yang kesembilan berkata penulis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata merupakan sunnah yaitu seseorang tidak sholat dengan tayammumnya kecuali satu solat saja. Thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Kemudian setelah itu dia bertayamum untuk solat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni akan tetapi dengan sanad yang sangat lemah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdul Qadir Ibnu Syaibah ham rahimahullahu taala yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini minas sunnati ay min tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi merupakan sunnah yakni merupakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau yakni merupakan cara ya dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang tidak sholat dengan tayamum kecuali satu sholat saja. Adapun sholat berikutnya dia bertayamum kembali. <clears throat> Ar-rajul ay al wal al ay wal mar'atu kadzalik. Adapun ar-rajul penyebutan ar-rajul itu lelaki dalam bahasa Arab ar-rajul adalah seorang lelaki. Tetapi yang dimaksudkan di sini wal mar'atu kadzalik ya wanita pun masuk ya di dalam hadis ini tidak khusus pada lelaki saja Naam kemudian al-bahath yang kedua pembahasan hadis ini beliau berkata rahimahullah sababu dha'fi hadzal hadis annahu min riwayatil Hasan ibni Amarah wa huwa dha'ifun wa fil babi an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum hadithani dhaifani wala taqumu bidhaifi hujjatun hujjatun pembahasan hadis ini bahwa sebab lemahnya hadis ini adalah merupakan riwayat Al Hasan ibni Amarah dan dia adalah rawi yang dhaif. Naam, ini sebab pendoifan hadis tersebut oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya dari para ulama al-muhaddisin. Di dalam bab terdapat hadis Ali dan juga Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma anhum hadisani dua hari hadis akan tetapi juga keduanya lemah sehingga hadis yang lemah tidak bisa menjadi hujah. Kesimpulan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana pernyataan Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala yaitu dhaifun jidda. Hadis yang sangat lemah sehingga tidak bisa menjadi hujah. <clears throat> Akan tetapi barakallahu fikum keluar dari permasalahan sihatul hadis wa dha'fi wa dha'f wa dha'fihi sahihnya hadis dan lemahnya keluar dari itu maka para ulama berselisih barakallahu fikum terkait dengan tayamum apakah cukup untuk seluruh ibadah salat yang wajib ataupun yang sunnah dengan satu tayamum atau tayamum hanya berlaku untuk satu ibadah saja kemudian ibadah berikutnya dia harus diperbaharui maka terjadi khilaf di kalangan ulama sekali lagi bighaddin nazar dengan tanpa melihat kepada sahih dan dhaifnya hadis karena kalau hadisnya sahih, maka keluar dari permasalahan. Ya, kalau hadisnya sahih, maka jawabannya kita sudah tahu semua bahwa zahir hadis menunjukkan tayamum itu hanya satu ibadah saja. Tidak bisa mewakili ibadah-ibadah yang lainnya, artinya harus diperbaharui ketika kita hendak melakukan sholat yang berikutnya atau ibadah yang berikutnya. <clears throat> Nah, sekali lagi keluar dari permasalahan dhaif dan sahihnya hadis maka ikhtilaf ulama ya sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdullah Ali Bassam rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram kata beliau ikhtilaf ulama hal tayammumu yarfa'ul hadatha kal ma'i am annahu mubihun lis-salati wa nahwiha ila al-qudrati al-ma' Wa ammal hadathu faqaimun bihalihi. Berselisih ulama apakah tayammum yarfa'ul hadatha kalma. Tayammum itu mengangkat hadath seperti air. Atau tayammum itu mubihun lis salati wa nahwiha ila hinal qudrati alal ma. Ataukah tayammum itu membolehkan untuk sholat dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah hingga al-qudrati alal ma hingga seseorang bisa mendapatkan air. Am al hada ammal hadatsu faqaimun bihalihi. Adapun al hadas itu tetap ya uh, apa adapun hadas itu hilang atau tetap. Nah, yakni dengan tayamum itu apakah hadas tetap sehingga ketika mendapatkan air maka harus diperbaharui hadas tersebut ataukah ya tayamum itu cukup menghilangkan hadas tersebut sehingga seseorang yang mendapatkan air tidak perlu lagi memperbaharui hadasnya. Nah, di sini perselisihan para kalafikum yang akan terjawab dari apa yang kita bahas dari pembahasan hadis ini. Nah, maka berkata beliau, wadhaba ila annahu rafi'un mutlaqa." yakni Abu Hanifah wa huwa riwayatun an Ahmad ikhtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa Ibnu Jauzi berpendapat dengannya Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Ibnul Jauzi rahimahumullah bahwasanya tayammum itu secara mutlak mengangkat hadas. Secara mutlak dia mengangkat hadas. Yakni kalau dapat air tidak perlu di diperbaharui hadas tersebut. Wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhuri anhu ila annahu ghairu rafi'in bal mubihun faqat walidha yajibu an yatayammama liwaqti kulli salatin fa inna tayammumahu yabtulu bidkhuli waqti as-saniyah was dalilan huwa al-qaulul awal berpendapat dengannya Imam Malik Syafi'i pendapat yang kedua Imam Malik Syafi'i dan Imam Ahmad yang masyhur dari pendapat beliau rahimahumullah bahwasanya ghairu rafi'in <clears throat> tayammum itu tidak bisa mengangkat hadas bahkan mubihun faqat akan tetapi dia hanya membolehkan saja ya untuk sementara darurat dengan tidak adanya air ya maka dibolehkan dengan tayamum, tapi tidak mengangkat hadas oleh karena itu wajib atas orang yang bertayamum untuk waktu setiap sholat. Ya, oleh karena itu wajib atas seseorang ayatayammama mamali waktu kulli sholatin untuk bertayamum di setiap waktu sholat. Setiap masuk waktu sholat dia tayamum. Setiap masuk waktu sholat yang berikutnya dia tayamum. Itu wajib atasnya karena tayamum itu tidak tidak mengangkat hadas pada hakikatnya akan tetapi dia sekedar darurat ya membolehkan saja karena sebab tidak adanya air sehingga at-tayammum yabtulu bidukhuli waqti tsaniyah tayammum itu dengan sendirinya batal dengan masuknya waktu yang berikutnya yang kedua <clears throat> Nah, ini perselisihan barakallahu fikum di kalangan para ulama ya dan pendapat pertama madhab Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam dan juga Ibnul Jauzi rahimahumullah bahwasanya tayamum tidak ada bedanya dengan ya wudu dengan air sama sama-sama mengangkat hadas dan tidak perlu diperbaharui setiap melakukan satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan salah satu yang riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad. Jadi ini biasa ya, seorang imam memiliki dua pendapat atau pendapat yang berbilang. Nah di sini pendapat pertama juga datang dari riwayat Imam Ahmad. Yang kedua juga begitu. Ya, akan tetapi yang lebih masyhur Imam Ahmad pada pendapat yang kedua. Ini biasa sehingga untuk menguatkannya dilihat tarikhnya. Sejarahnya mana yang lebih terakhir ya maka itu yang dipegang. Ya. Mana yang lebih terakhir maka itu yang di, dipegangi sebagai pendapat imam tersebut. Walhasil barakalafikum uh, eh, kata Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah was dalilan huwal qaulul awal. Yang saya secara dalil yaitu pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? bar kalau fikum. Apa tadi pendapat pertama? Ah. Siapa yang Apa pendapat pertama? Santa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Naam. Pendapat pertama yang lebih sahih berdasarkan dalil yaitu at-tayammum mengangkat hadas ya sebagaimana air yang dipakai berwudu itu mengangkat hadas hadas besar dan hadas kecil sekali lagi hadas besar dan hadas kecil ini pendapat yang sahih dan telah kita lalui dari hadis-hadis yang telah kita bacakan adapun hadis ini ya maka bisa kita menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang doif dan kelemahannya sangat uh, kelemahan yang kuat, yang berat sehingga tidak bisa terangkat menjadi hujah karena kelemahannya berat sehingga demikian apa yang dihukumi oleh Syekh Abdullah Ali Bassam dan juga Syekh eh, Abdul Qadir bin Syaibatil Hamd rahimahullahu taala. <clears throat> Naam. Karena kalau hadisnya sahih maka akan keluar dari perselisihan. Ya, yang benar pendapat kedua. Akan tetapi hadisnya lemah maka tidak bisa menjadi hujah yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita lewati itu ucapan atau pendapat yang pertama dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Jauzi rahimahumallahu taala dan yang lainnya. Naam. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan dengan kitab siam insyaallah taala 10 menit atau 5 10 menit. Naam. Jadi kita lanjutkan dari kitab yang sama ya, yaitu kitab Fiqhul Islam Syarah Bulughil Maram min Jami' Adillatil yaitu syarah dari Syekh Abdul Qadir Ibnu Syaibatil Hamd Rahimahullah taala. <clears throat> nah, Kita baca kitab usiam dari kitab Fikul Islam Syekh Abdul Qadir bin Syaibat Ham Rahimahullah taala. Kitab usiam kala al-muallif yakni muallif bulughil Maram Al-Imam Ibn Hajar al Asqallani Rahimahullah taala Hadis yang pertama, al-hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaih. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Illa rojulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Muttafaqun alaih. Kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa atau biasa berpuasa satu, satu hari, yakni sebelum Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, hadis ini dalam Bukhari Muslim. Taib, itu matan hadis kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala. Yang pertama al-mufradat sebagaimana ya manhaj beliau di dalam syarah hadis-hadis yang telah kita lewati selalu dimulai dengan kosakata, kemudian setelah itu pembahasan hadis, kemudian yang ketiga adalah al-fawaid, kesimpulan, faidah-faidah dari hadis. Maka yang pertama al-mufradat. <clears throat> kosakata hadis ini asyam yaitu puasa huwa lugatan al-imsak yuqalu soma anil kalam idza amsaka anhu wa minhu qauluhu ta'ala inni nadartu lirrahmani sauma ay imsakan anil kalam wa yuqalu somat idza amsakat anil akli wa minhu qaulu syair Asyam secara bahasa adalah al-imsak yaitu menahan Dikatakan soma anil kalam, orang yang berpuasa dari ucapan, maksudnya menahan dari ucapan. Ida amsaka anhu. Yani dia diam, tidak berbicara. Ya, maka bahasa Arabnya soma anil kalam. Seseorang diam dari al kalam dibahasakan soma anil kalam. Ya, yaitu dia diam dari ucapan amsaka anhu. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Inni nadartul rahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar untuk Allah yang Maha Rahman sauma. Bernadar untuk sauma. ini maksudnya diam dari al-kalam. Naam. Demikian barakallahu fikum. Ya. Begitu pula jika dikatakan somat anil akli, ya, seseorang saum dari makan, yakni diam dari makan, yakni tidak makan. Ya, maka dikatakanlah asyam, saum. <clears throat> Naam, wa amma asyam syar'an, adapun puasa secara syar'i, fahuwal imsaku anil akli syurbi wal jima' wasairil muf al muftirat naharan biniyatil qurbati lillahi ta'ala. Ini puasa secara syar'i. Jadi secara bahasa imsak secara syar'i adalah imsak anil akli wasyurbi wal jima wasairil al muftirat yaitu diam dari makan menahan diri dari makan minum dan jima ya bersenggama diam dari makan minum dan bersenggama wasairil muftirat dan seluruh pembatal-pembatalnya pembatal-pembatal puasa naharon ya menahan diri dari semua itu di siang hari dengan niat kurba taala, dengan niat pendekatan kepada Allah taala. Jadi di siang hari ya maknanya adalah mulai dari terbitnya al-fajar as-sadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, itu siang. Nah, maka wajib menahan diri dari makan, minum dan seluruh dan senggama dan seluruh pembatal-pembatalnya pada waktu tersebut, di antara waktu tersebut, yakni siang hari. Nah, maka itu definisi secara syar'i al-imsak anil akli wa syurbi wal jima' wa an kulli al-muftirat. Ya, naharan biniyati taqarrubi lillahi ta'ala. La tuqaddimu Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan. Ay saya selesaikan mufrodatnya ya. Nah, lalu kita akhiri majelis kita insyaallah taala. Jangan kalian mendahului Ramadan, yakni la tataqaddamu bi siyam yaumin aw yaumain. Enggak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Biqasdil ihtiyat dengan tujuan berhati-hati ya jangan sampai kelewat dalam menjaga hilal ya sebagai hati-hati ini tidak boleh, hmm. ya. Lianna saumahu murtabitatun birru'yati au biikmali Sya'ban 30. Karena hukum berpuasa itu itu terikat dengan ru'yah, ya, dengan melihat hilal. atau ketika tidak melihat hilal, maka dia menyempurnakan Sya'ban 30. Tidak perlu ada apa bentuk hati-hati. Ya, dalam rangka berhati-hati puasa sehari atau dua hari sebelumnya supaya tidak apa kelewat satu Ramadan. Ini keliru. Kenapa? Karena hukum memulai Ramadan sudah ditetapkan dalam hadis yaitu melihat ru'ya, kalau tidak melihat sempurnakan Syaban menjadi 30, selesai. Ya, tidak ada istilah bentuk ihtiyat, kehati-hatian maka saya puasa satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Maka hadis ini dalam Bukhari Muslim melarang khusus, ya larangan khusus terkait dengan hal tersebut, maka tidak boleh dilakukan. Illa rojulun. Kecuali seseorang yang sudah biasa, ya, dia sudah biasa berpuasa Syaban, ya, sebelum Ramadan, dia memperbanyak puasa Syaban. Dan sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW, ya, adalah merupakan sunnah beliau, ya, beliau berpuasa banyak di bulan Syaban, tapi tidak mengkhususkan ya apakah itu di pertengahan Syaban atau di akhir Syaban ya sudah menjadi kebiasaan beliau ya banyak melakukan puasa di bulan Syaban sehingga ketika kebiasaan itu sudah terjadi sampai misalnya dua hari sebelum Ramadan atau sehari sebelum Ramadan masih dilakukan puasa Syaban maka lalu maka itu tidak mengapa karena kebiasaannya ya yang dilarang dalam hadis ini secara khusus adalah yang bikos bil ihtiyat Tujuannya untuk sebagai kehati-hatian. Ya. Nah, demikian barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya pembahasan hadis tersebut. Nah, wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.